Pak nah, ini Pak Billy, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silahkan Pak. Itu pejabat terkaitnya mesti dicopot ya, karena dia mungkin nggak ngerti negara ini Pancasila itu seperti apa. Dan orang-orang seperti ini pasti bikin negara nggak bisa maju punya. Kenapa? Karena urusan begini tuh agama tuh sebenarnya itu ada di lingkungan rumah tangga mungkin kalau you yang Islamnya ke pesantren kalau yang Katolik ke gereja atau apa gitu loh itu di luar konteks yang perlu diributin seperti ini atau di, dikhususkan seperti ini negara kita nggak bisa maju tuh gara-gara ada manusia-manusia kerdil seperti ini padahal sudah jelas founding father kita bilang tuh kita Pancasila demokrasi jadi kalau ada seperti ini pemerintah pusat tuh harusnya langsung tindak hidup atau apa suruh dia belajar lagi tata negara atau belajar apa dulu P4 atau apa gitu makasih ya Pak Yopi selamat pagi selamat pagi Mbak dan rekan Pak FM ya silahkan setuju dengan Bapak yang tadi saya tinggal tambahkan ini ini proses islamisasi dan itu memang sudah terjadi ketika beberapa tahun lalu diinstruksikan ada keputusan menteri kalau nggak salah di setiap sekolah swasta harus ada apa namanya musola atau tempat ibadah juga untuk misalnya sekolah swastanya Islam ada untuk Kristen atau agama-agama yang lain atau Buddha atau yang lain gitu. Ini proses kalau yang kasus di Blitar ini proses Islamisasi dan ini PKI kita bisa cap sama dan setingkat dengan PKI. Jadi ini perlu tindakan keras dari pemerintah, Menteri Pendidikan khususnya, kemudian uh, apa namanya uh, kepolisian juga perlu turun artinya dari keamanan karena ini ada satu proses Islamisasi di daerah Blitar itu satu ya. Kedua, Eh, di sana memang eh, kelompok minoritas kecil sekali sehingga mereka tertindas karena eh, mayoritas begitu menggunakan powernya gitu loh. Nah ini yang selalu didengungkan aku nah, rame soal mayoritas. Saya hanya menyampaikan lewat pas FM. Tolonglah yang merasa diri kelompok-kelompok mayoritas apapun ya bentuk agama atau bentuk apapun dalam bentuk mayoritas merasa diri mayoritas jangan terlalu arogan gitu loh untuk melihat bahwa bangsa ini dibentuk berdasarkan Pancasila. Founding-founding father kita itu menanamkan lima sila itu sangat luar biasa gitu loh. Sila pertama ketuhanan, tidak di situ tidak membicarakan ketuhanan itu Tuannya siapa, tapi yang disampaikan Tuhan nggak bilang Nabi siapa, kenabian nggak ada itu bilang Tuhan gitu. Itu aja saya mau komentari, terima kasih. Ya, Ibu Leli selamat pagi. Pagi saya setuju dengan bapak-bapak yang sebelumnya pendapatnya saya cuma mau menambahkan sangat disayangkan ya kalau misalnya eh, negara ini cuma mentingin kepentingan pribadi masing-masing atau kuasanya ya pejabat seperti itu nggak layak lah jadi pejabat kalau saya bilang itu juga bakalan menghancurkan eh, kota daerah Blitar itu sendiri kalau dia buat seperti itu karena orang orang itu juga bakalan gak nyaman dengan uh, kepemimpinan di situ harusnya dari pemerintahan pusat sudah ada tindak lanjutnya orang sekarang itu tidak bodoh orang sekolah tanpa ada pelajaran agama aja seperti sekolah di internasional tidak mementingkan agama kok bu kalau boleh tahu kalau boleh saya bilang karena di luar negeri juga coba tanya, mereka ada belajar agama nggak? Belajar Katolik, Kristen, Buddha, yang Muslim dan aku lah itu keluar dari didikan dari warga itu yang benar. Kalau misalnya didikan keluarga tidak benar, ya jangan ngomong agama. Itu dari didikan dari keluarga kalau saya bilang soal agama. Di sekolah kalau ditekankan soal agama, agama nilainya jeblok nggak naik untuk apa dunia ya, kita kerja saya tanya dipakai nggak untuk soal itu saya nggak setuju itu kalau uh, caranya kepemimpinan eh, orang-orang uh, pejabat yang harus di itu itu pentingin diri sendiri terima kasih ya tadi ya selamat pagi ya uh, kalau sekolah itu ada yang nasional bercirikan bineka tunggal ika tapi ada juga yang ciri khusus misalnya Al-Azhar itu sekolah Islam apalagi ada sekolah-sekolah yang sudah ditulis ini sekolah Buddha, ini sekolah Katolik, ini sekolah Kristen, ini sekolah Islam sekolah Hindu kalau di Bali jadi masing-masing punya ciri khas bagi siswa yang masuk ke situ tentu sudah memahami terutama orang tuanya malah Eh, masing-masing itu sudah menerima kalau anak kami akan dididik sesuai agama dari sekolah itu termasuk adik saya ya masuk madrasah ya dididik secara Islam padahal saya orang Kristen demikian ya Pak Coki gimana komentar Anda? Oh, Gini. Ya, silakan. Saya ingin menambahkan aja saya mau sering juga saya juga cukup taat juga cuman kadang-kadang saya juga geleng-geleng kepala juga dengan orang-orang seperti ini jadi eh, kalau saya lihat tuh kadang-kadang eh, mereka tuh lupa bahwa kekuatan kita ini adalah keragaman itu dari keragaman budaya adat termasuk agama jadi itu adalah keragaman ini adalah kekuatan kita cuman kadang-kadang buat orang-orang yang kurang intelek seperti itu jadi ya, kadang-kadang mereka bekerja kan dari ustadz juga ustadz kampung gitu ya jadi jadi dia dipilih di organisasi masa dari dari akarnya dari situ jadi nggak begitu intelek ya nah dia uh, lupa kalau misalnya memang interpersonal skill kemudian soft skill yang uh, budi pekerti itu sama dia bisa meratakan aja dengan agama karena tahunya cuma itu padahal sebetulnya kalau misalnya kita lihat lagi semua agama itu kan ujungnya namanya dunia cuma satu Tuhan yang pasti cuma satu hanya nah, memang itu turunnya lewat Nabi Muhammad satu lewat Buddha satu lewat semacamnya tapi ujungnya ujungnya hanya satu nah ini kadang-kadang mereka lupa itu aja saya lihat makasih oke Pak Adi halo silakan Pak Adi ya, menurut saya ini satu taksi yang berlawanan dengan kita punya Pancasila. Kalau bicara juga dari mana-mana soal agama, maka ini hal yang sedia dan tidak bertuhan malah. Jadi memakai kedok agama untuk ego sendiri. Sebetulnya dia adalah egosentris. Orang. Ya, Pak Utomo. Ya, terima kasih. Menurut saya begini, kita negara kan negara bhinneka tunggal ika, negara Pancasila. Kita harus adil. Jadi uh, untuk uh, sekolah negeri itu boleh, atau eh, sekolah yang diurusin pemerintah itu harusnya adil. Jadi untuk semua agama itu netral. Tapi untuk kalau mau ada agama tertentu di sekolah itu yang ditonjolkan, itu harusnya menjadi sekolah swasta. Jadi tidak usah disubsidi oleh pemerintah ataupun diatur-atur oleh pemerintah yang terlalu ketat begitu. Jadi biarkan saja itu swasta saja. Begitu, terima kasih. Selamat pagi Pak Makmur. Selamat pagi Radionya boleh dipelankan atau Bapak agak sedikit menjauh? Silahkan Pak. Ya kalau itu dikolkan berarti Indonesia bukan negara yang berbindikan tunggal ika dan nilai ya. Nanti akan ke semua lembaga ini jadi pilot project untuk semua lembaga nantinya dan semua provinsi se-Indonesia ini nanti akan diperlakukan ke provinsi lain dan semua harus begitu dan ini ada itikat ya supaya jadi Islam aja semuanya kan jadi nanti semua masuk di kalau ini goal nanti di kota lain akan begitu di semua institusi bukan bukan hanya di Katolik tapi bisa di Hindu bisa di Buddha dan semua agama yang ada di Indonesia yang merupakan sah beragama negara yang beragama gitu ya. ya dan berbineka tunggal ika jadi kalau misalnya nego ya ini jika bakal mungkin untuk kehancuran Indonesia itu aja sih saya mau bilang terima kasih ya terima kasih Pak Makmur Pak Wahyu selamat pagi ya selamat pagi Bu ini saya mau komen gini aja ya itu berita dari Indopos harus di cross check ulang kayaknya saya kok nggak yakin kalau ada aturan dari pemerintah daerah seperti itu ya. Karena kalau semuanya diterapkan seperti itu, aduh, Indonesia bisa jadi negara agama betul itu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Pak Nazir, selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan komentarnya Pak. Ya, ini sebenarnya salah paham itu. Itu di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, Sistem Pendidikan Nasional, Sistiknas, itu ada pasal yang menunjukkan bahwa setiap lembaga pendidikan harus memberikan eh, pelayanan <clears throat> pendidikan agama bagi sesuai dengan agama yang dianut oleh siswa tersebut. Ya. Ya kan? Jadi itu salah itu kalau kalau misalkan di di sekolah-sekolah Muhammadiyah di NTT itu juga memberikan pelayanan kepada siswa yang beragama Katolik dan Kristen. Juga di Irian Jaya di Papua. Jadi itu mungkin salah paham itu. Tidak memahami undang-undang sistem pendidikan nasional kita. Itu juga berlaku bagi yang punya punya sekolah yang lembaga Islam. Jadi orang tidak tahu bahwa ada sekolah umum tapi dimiliki oleh yayasan agama tertentu kan. Ada sekolah Katolik, tapi dia sekolahnya sekolah umum. Kalau pesantren itu sekolah khusus mempelajari agama, gitu loh. Jadi supaya dilihat dulu supaya jangan jangan salah paham ya. Kalau iya. kita tidak memahami undang-undang nanti salah itu. Baik. Pancasila itu memberikan kesempatan kepada kita masing-masing agama itu toleran. Jadi yang punya lembaga pendidikan pendidikan misalkan <clears throat> Islam tapi di daerah mungkin mayoritas Katolik atau mayoritas Kristen dia harus berkewajiban memberikan pelayanan kepada siswa yang kebetulan ikut pendidikan yang beragama Islam tapi lembaga Islam tapi dia beragama Katolik misalkan lembaga itu harus memberikan pelayanan begitu juga sebaliknya misalkan Blitar atau mayoritas Islam lalu ada lembaga katolik ya. yang memberikan sekolah ya, harus memberikan pelayanan juga mereka sesuai dengan agama yang dianut oleh sekolah tersebut ini namanya demokrasi dan toleransi Baik Pak Nasir, terima kasih Pak Herman selamat pagi Pak Herman namanya sudah terputus 633-9160 Pak Jaya selamat pagi Ya, selamat pagi. Ya. Kalau pengertiannya masing satu sekolah yang berdirikan agama lalu harus menyediakan semua agama sesuai siswa, itu keadaannya akan tidak menerima siswa agama lain. Jadi dia hanya menerima agama yang sama. Nah, yang terjadi adalah seperti gereja, katolik, gereja Katolik Teresia di Menteng. Itu sekolahnya Habibi, sekolahnya Wardiman. Mereka di dalam sekolah itu tidak mengambil pelajaran agama Katolik pada saat pelajaran agama. Nah, mereka mendapat nilai dari uh, ustadz ataupun masjid di mana mereka uh, beribadah yang memonitor mereka seperti juga sekolah Hari Putra, sekolah Buddha. Itu yang agama Kristen dia mendapat nilai dari e, eh, yang sekolah minggu. Jadi tidak harus eh, disediakan guru agama. Dan Habibi Wardiman kita tahu bagaimana moral mereka luar biasa walaupun tanpa belajar agama di sekolah Katolik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Jaya Panandar, silakan. Selamat pagi. Pagi Pak Nandar, komentarnya ya komentarnya pertama ya untuk produk KPPS dalam memberitakan itu harus proses dulu yang cerdas dan kita kan tahu bahwa tidak mungkin di kabupaten menerjemahkan seperti itu jadi pasti itu salah beri,、eh, salah quote salah interpretasi Jadi menurut saya sebaiknya PTSnya mengangkat hal-hal yang kira-kira jangan sensitif ya ini nggak mungkin seperti ini kita kan sudah pakai dewasa itu aja jadi tolong di perhatikan dulu proses, kemudian kontak langsung ke sana ya. Oke, terima kasih. Komentar Anda, Pak Ari?、Uh, eh, mendengar itu saya eh, minta kepada para pendengar radio Pasar FM juga, menyikapinya juga harus dengan eh, tidak, tidak dengan emosi. Artinya, apakah berita itu ada sayapnya? Maksud saya, apakah berita itu betul-betul realisasi untuk kesemua sekolah tanpa melihat misalkan untuk sekolah Kristen, Buddha dan yang lain Karena kalau menurut saya itu tidak mungkin ke semua eh, ke semua yang berbasis Islam Kristen pun akan dibuat seperti artinya. Mungkin coba uh, eh, Indopodnya mesti diklarifikasi lagi apakah betul seperti itu beritanya ataupun itu ada sayapnya. Jadi jangan hanya mendengar, oh itu akan diberlakukan untuk keseluruhan sekolah baik itu Kristen, Islam atau Buddha dan lain-lain mungkin saya pikir beritanya tidak seperti itu cuma sekarang mendengar sepotong-sepotong jadi orang berpikir wah kalau begini nggak benar memang pendapat saya pribadi kalau ini diberlakukan untuk keseluruhan agama pemeluk Kristen, pemeluk Buddha, pengapa mesti belajar agama Islam kan nggak mungkin karena kita kan negara bukan negara Islam tapi coba melihat dan memilahnya itu lebih spesifik lagi apakah betul yang berita di koran itu realisasi debiter seperti itu. Saya pikir itu Bu. Terima kasih Pak Ari, Pak Bayu selamat siang. Iya, nanggapin opini ya, saya kira nggak begitu ya Islam nggak Islam nggak begitu lah. Artinya kalau Katolik masuk suruh baca Quran juga nggak mungkin gitu. Karena itu kan、e, eh, menyangkut、e, eh, agama Islam itu sendiri. Gitu. Saya kira beritanya masih terlalu prematur ya untuk diangkat eh, di dengan opinian itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu. Pak Joko, selamat siang. Selamat siang. Iya, silakan Pak. Iya, eh, saya sih sarankan ya mungkin sebaiknya sekolah itu semua di Indonesia nggak usah embel-embel gitu, nggak usah embel-embel agama gitu loh. Jadi kalau namanya saya nggak usah ada sekolah Kristen, sekolah Katolik, sekolah Islam, sekolah gitu aja. Jadi anak-anak kita itu tidak mulai kecil dididik untuk kayak di kotak-kotak gitu. Dan semua agama kalau memang ada muridnya ya mestinya disediakan gurunya begitu. Jadi mulai kecil anak-anak kita itu diajar untuk pluralisme gitu, untuk mengenal orang lain gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Pak Yono, selamat siang. Ya, selamat siang. Eh, inilah negara bandit ya karena dikuasain oleh presiden bandit oleh menteri bandit oleh MPR dpr bandit jadi negara ini negara bandit lebih Belanda dari Belanda lebih Amerika dari Amerika lebih Arab dari Arab terima kasih